Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan dikit lagi dari kitab Syarah Lum'atul I'tiqad insyaallah oleh Syekh Shalal Fauzan atabahullah. Pelajaran terakhir kita ambil adalah seputar makna definisi al-iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Naam. Apa definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah? Apa? Apa? Apa? Naam, qaulun lisan, sima, wa i'tiqadu bil janan, wa amalun bil jawarih wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Lima perkara yang dipakai untuk mendefinisikan apa? Iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diucapkan diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Naam. Disebutkan di sini barakallahu fi halaman 161 161 kita ambil matanya saja Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah Qala Rasulullah wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala aw khardalah aw aw khardalatin aw burrah khardalah itu artinya semuanya sama sama dalam hal apa maknanya adalah sekecil apapun keimanan ada itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari siksa api neraka selama ada keimanan di situ. Bayangkan. Yakhruju minan nar akan keluar dari siksaan api neraka. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya memiliki sekecil biji sawi atau sekecil apapun berupa keimanan. Faja'alahu mutafadilan. Di sini berarti apa? Rasulullah SAW menjadikan iman itu mutafadilan, bertingkat-tingkat. Ada tinggi, ada Nah, barakallahu fiq rendah. Ada ketika naik, ada juga turun. Nah Itu yang beliau sebutkan sini. Jadi kesimpulannya imannya seorang hamba itu enggak stabil. Tidak seperti apa? Pemikiran siapa? Al-Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu stabil. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Sempurna terus, tidak ada pengaruh sama sekali. Amalan-amalan kemaksiatan, minum khamr, berjudi, mabuk-mabukan, imannya sempurna seperti imannya siapa kemarin? Jibril dan Mikail. Kemudian Murji'ah juga ekstrim. Bahwasannya orang yang beriman ketika sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah wajib masuk surga. Karena apa? Karena amalan kemaksiatan nggak berpengaruh sama, sama sekali. Imannya kalau sempurna di mana tempatnya? Eh, di mana tempatnya kalau iman sempurna? Di surga wajib kata Murji'ah. Khawarij Mu'tazilah mengatakan apa? Kekal di neraka. Eh, pelaku dosa besar. Eh, walaupun punya keimanan kekal neraka. Ahlus sunnah mengatakan apa? Di akhirat tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika menghendaki untuk mengadab, mengadab. Jika menghendaki untuk diampuni, diampuni. Dimasukkan dalam surga Allah taala setara awal permulaan itu menurut ahlus sunnah wal jamaah wallahu alam alhamdulillah.